سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به بعلوم الدارين آمين إلى أن قال وقال رضي الله عنه كلام أهل الإخلاص والصدق نور وبركة وإن كان غير فصيح وكلام أهل الرياء والتكلف ظلمة وخيبة wa ikana fasihan jadi beliau ingin mencoba menjelaskan tentang ucapan yang disampaikan oleh seorang manusia beliau menjelaskan di sini bahwasanya ucapan orang-orang yang ikhlas itu dan orang-orang yang jujur itu berupa cahaya dan keberkahan sedangkan walaupun tidak pasti, Sedangkan ucapan daripada orang-orang yang riak karenanya dan orang yang memaksakan diri berupa kegelapan dan kerugian. Walaupun sebenarnya ucapannya itu fasih. Nah, jadi beliau ingin menjelaskan tentang sesuatu yang hakiki sesuatu yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang real. Bukan cuma sesuatu yang terakhir. Sekarang ini sebagaimana selalu saya jelaskan, bahwasanya banyak orang yang memandang yang menentukan itu cuma dohir saja. Padahal yang menentukan itu batinnya, bukan dohirnya. Belum tentu seorang yang mengajar majelisnya besar, banyak yang hadir, pengaruhnya besar, dekat kepada pejabat dan sebagainya, berarti dia itu orang yang bermanfaat ilmunya. Belum tentu. Berarti dia itu dai yang sukses. Belum tentu. Berarti dia itu orang alim yang melanjutkan perjuangan nabinya. Belum tentu. Apalagi di akhir zaman ini karena kita harus merasa jangan aman. Jadi kita harus jangan merasa aman terhadap apa yang kita miliki atau apa yang kita lakukan. Karena bisa jadi itu adalah tipuan yang Allah sengaja menipu kita sehingga kita terperosok ke dalam tipuan itu dan kita termasuk orang yang tidak berhasil. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul jadi kita mempunyai majelis besar jemaahnya yang hadir banyak ribuan. Tapi ternyata apa yang kita ucapkan itu tidak ada bekasnya. Betapa besarnya jumlah yang berarti besarnya jumlah itu bahayanya itu justru lebih banyak daripada motor daripada motor daripada manfaatnya terutama kepada dirinya sendiri yang berbicara itu oleh karenanya di sini yang menentukan itu adalah keikhlasan. Apa itu ikhlas itu? Ikhlas itu tidak melakukan kecuali karena Allah. Ikhlas itu banyak dipersepsikan oleh para ulama dengan berbagai persepsi, dengan berbagai penjelasan, dengan berbagai makna. Ada yang mengatakan sesuatu yang dilakukan hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Ada pula para ulama yang mengatakan kalau kalian ingin melihat kepada keikhlasan, lihatlah kepada firman Allah yang berbunyi mimbaini labanin mimbaini farasin wadamin labanan sa'igon sa'igon labanan khalison sa'igon disyarib antara darah dan kotoran keluarlah air susu yang enak Nah itulah ikhlas antara darah yang najis dan kotoran yang juga najis. Yang pertama manfaat tapi najis, yang kedua najis dan tidak manfaat. Tapi keluarlah sesuatu yang berupa susu yang berwarna putih yang menyegarkan dan merupakan sebuah vitamin bagi tubuh manusia. Nah, itulah keikhlasan. Barang siapa yang ingin melihat kepada keikhlasan, lihatlah kepada ucapannya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Waditu an ya'khudha kullan nas min hadal malhab, Walakin layun sibuna ilayya walau harfan wahida. Aku sangat ingin semua manusia ikut madhabku. Ngambil pendapatku. Tapi mereka sama sekali tidak menisbahkan itu semua kepada Nah, coba, itu adalah keikhlasan. Adakah di antara kita yang mengatakan berkata Imam Syafi'i? Tidak, tapi di dalam mazhab Syafi'i disebutkan kayak begini. Jadi selalu yang kita sebutkan siapa? Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar, berkata Imam Nawawi, berkata Imam Rafi, berkata Imam Ramli, berkata Imam Khatib Syarwini dan sebagainya. Sama sekali jarang. Walaupun dalam pelajaran fikih sekalipun yang menjelaskan tentang sebutan Imam Syafi'i kecuali di awalnya saja. Nah, ini merupakan sebuah angan-angan cita-cita yang disampaikan Allah Ta'ala. Berbeda kalau mata lainnya. Kalau ulama mata lainnya itu kalau mengajar pasti. Gola Malik, Gola Abu Hanifah, Gola Ahmad bin Hanbal, tapi kalau Syafi'i ya tidak disebut. Nah, ini menunjukkan keikhlasan Nah, jadi, orang yang ikhlas itu, itulah yang paling berpengaruh dan membekas dalam hati seseorang. Apapun yang dikatakan, apapun yang ditulis, apapun yang dilakukan, semuanya itu akan menjadi ada buahnya. Tindakan itu ada bekasnya. Tapi kalau seumpama dia mengucapkannya karena ria ataupun yang lainnya, maka percuma. Allah Taala tidak bisa bohong. Ya lamu matusiruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kalian tampakkan maupun yang tidak tampakkan. Jadi apa gunanya? Allah Ta'ala ketawa melihat kita itu riak. Nah, apa gunanya? Tidak <laughs> bermanfaat itu semuanya. Yang bermanfaat itu adalah yang karena Allah. Itu Para ulama juga mengatakan kalau kalian ingin melihat keikhlasan, maka lihatlah kepada perkataannya siapa? Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah? Sayyidina Ali, Karamallah Syah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Rem itu yang berada di dalam e, eh, ridaknya Nabi SAW pada waktu Nabi SAW menantang orang-orang Nasrani untuk bermubahalah untuk bersumpah itu ahlu kisah nah, kenapa mereka ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib Rahimallah rahmatul abrar radhiyallahu anhu beliau itu sakit dengan sakit yang agak keras sehingga Sayyidina Ali itu besar ketemu di jalan dalam keadaan wajahnya itu tampak kesedihan maka kemudian saya apakah sedih Siddiq mata begini kepada beliau apa yang terjadi putraku Hasan lagi sakit maka saya apakah Bakar mengatakan kenapa kau tidak bernadar saja berpuasa tiga hari bernadar kalau sembuh kamu akan berpuasa tiga hari itu mujarab kata yang Allah saya Abu Akhirnya karena berharap Sayyidina Hasan itu mendapatkan sembuhan maka diceritakan kepada Syekh Fatimah. Maka Syekh Fatimah, ayo kita nazar kalau sembuh Sayyidina Hasan kita puasa tiga hari. Subhanallah setelah nazar keesokan harinya sembuh. Maka kemudian dijalankanlah puasa. Fem, Sayyidina Ali itu bukan seperti kita atau seperti kebanyakan kaum muslimin dia orang nggak punya untuk makan itu harus kerja dulu pada waktu itu hari pertama dia berpuasa. Imam Ali mengatakan biarkan aku yang berpuasa. Sayyidina Fatimah mengatakan tidak, biar kami yang berpuasa. Sayyidina Hasan mengatakan enggak karena, karena aku kalian berpuasa, biarkan aku yang berpuasa. Akhirnya mereka sepakat berpuasa semuanya. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein semuanya puasa. Hari pertama Sayyidina Ali seperti biasanya dia mencari bekerja kepada Yahudi untuk mendapatkan uh, uang membeli gandum nanti gandumnya serahkan kepada Fatimah diolah diolah jadi roti untuk buka puasanya ketika sudah hidangan sudah siap mau dimakan tiba-tiba ada ngetok gitu siapa di luar sana aku seorang miskin yang sudah tidak makan tiga hari berikan makanan yang Allah berikan kepada kamu pada hari itu makannya pas-pasan Sayyidina Ali satu, Sayyidina Fatimah satu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein satu. Hanya kata saya Ali biar maka aku aja yang aku berikan kamu kalian makan. Nah, ya saya berarti kalau jangan, kau bekerja besok, kamu harus kuat badannya. Saya Sayyidina Hasan mengatakan, kalau tidak, kalian berpuasa karena aku, biarkan aku yang menanggungnya. Kalian makan, biar aku tidak tidak makan. Akhirnya mereka saling eh, apa mendahulukan yang lainnya, akhirnya semuanya rotinya ditaruh, jadikan satu kasih ke tamannya. Malam itu mereka tidak makan apa-apa kecuali minum air putih saja. Hari kedua, Sayyidina Ali cari lagi. Sudah siap, matang, dibuat roti itu taruh di tempat hidangan, siap mau disantap. Ada lagi yang ngetop gitu. Siapa? Yatim. Sudah tiga hari tidak makan. Kalau kita gimana? Apa urusanku? ya kan gitu. Ini enggak. Memang kita Sayyidina Ali biar. Kali ini aku. Siapa dimana? Kalau tidak, biarkan aku sama seperti hari pertama akhirnya pergi kumpulkan semua berikan semuanya kepada si yatim hari kedua tidak makan mereka hari ketiga seperti itu juga si Ali kerja setelah dapat uang berikan gandum diolah sama si Fatimah akhirnya dapatlah sebuah roti masing-masing taruh di mejanya mau dimakan ketika mereka siap menyantapnya ada lagi ngetop siapa di luar aku seorang tawanan perang asir. Kami sudah tidak makan beberapa saat. Berilah apa yang Allah berikan kepada kalian. Akhirnya bah, begitu pula seperti hari pertama, hari kedua mereka rebutan siapa yang menghasilkan Akhirnya jadikan satu semuanya, berikan semuanya Tiga hari, tiga malam mereka tidak makan kecuali air aja. Di saat itulah kemudian habis sholat maghrib, habis mereka makan, Nabi SAW datang dan memberi kabar gembira kepada mereka. Di dalam diri kalian semuanya Allah menurunkan sebuah ayat. Wa yatqumuna ala hubbihi miskinan wa yatiman la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau melihat ikhlas seperti ini. Jadi Nabi SAW bangga di peluknya semuanya kemudian dibawa makanan Nabi SAW untuk mereka semua sehingga mereka pada malam itu makan setelah tiga hari malam tiga malam tiga hari tiga malam tidak akan tidak makan Nabi bangga kan apa kepada ahli bait telah turun sebuah ayat inna innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Wajib imun ala hubbi apa artinya imun ala hubbi pada mereka itu sangat menginginkan tapi mereka mengutamakan orang lain ya, ya, ya, ya, miskinan wajib yatiman wa asira jadi hari pertama yang miskin hari kedua yatim hari ketiga yasira Baru kemudian innama nutimukum liwajillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, itu adalah ikhlas. Jadi orang ikhlas itu tidak mudah. Dan kalau kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, ataupun bertindak dengan suatu tindakan, kalau bukan karena Allah ya rugi. Yang ada hilang energi, yang ada hilang uang, yang ada tindakan kita itu tidak menghasilkan apa-apa nggak ada pengaruhnya, nggak ada bekasnya sama sekali. Nah, oleh karena itu, pikirkan. Eh, jadi manusia itu menggaji kita berapa emangnya? Kok sampai kita itu berharap orang itu mem mem memuji kita, memuliakan kita? Emang apa yang bisa lakukan manusia? Ingatkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang kekuatan dan kemampuan manusia maupun jin semuanya. Lalu camal insu wal jinnu ala ayyam fa'uka bisyai'in lam fauka illa bisyai'in kot kata Allah lak. Wa in sama ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu Kalau seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan pada kamu atau memberikan kemadaratan pada kamu, kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan terlaksana. Jadi semuanya Allah. Kok bisa-bisanya kami itu lakukan untuk dia? Karena dia eh, memang dia menggaji berapa? Mau keluar malu ah, mau sholat malu, nggak enak sama. Nah, emang kamu digaji berapa kok sampai ya? mempedulikan manusia itu gitu. Baik, jadi hanya karena Allah. Kita pengen dipuji, iya, pengen dipuji, tapi bukan manusia yang tapi Allah. Nah, gitu. Pengen dapat gambaran, enggak? Pengen dapat ganjaran? Enggak, iya, saya pengen dapat ganjaran. Semua yang kita lakukan pengen dapat ganjaran. Pengen dapat imbalan, tapi bukan dari manusia, tapi dari Allah. Nah, gitu. Nah, tapi kalau imbalan dari manusia, ada batasnya. Tapi kalau imbalan dari Allah Ta'ala, enggak ada batasnya. Nah, oleh karena itu, suatu waktu pernah saya bertanya kepada guru Ustaz Habib Zain Smith Hafidhullah Wa nafa'ana bihi abdu'unu fitarain amin Tawalallahu umrah Kenapa sekarang banyak dakwah di mana-mana Bahkan tablik-tablik akbar Ribuan orang yang hadir Tapi tidak ada bekasnya Dan apa jawaban Bagaimana akan ada bekasnya Orang makan itu haram atau syubhat Orang kan sudah makannya haram atau syubhat Susah mau dapatkan bekas Dari apa dari sebuah dakwah, sebuah majelis, sebuah pelajaran itu susah. Nah, terus saya katakan, tidak ada solusi. Mereka kan harus mendapatkan makan rohani. Mereka harus tambah keimanan dan ketakwaannya. Tidak mungkin ke bertambah keimanan dan ketakwaannya kecuali dengan ilmu dari Nabi Muhammad SAW yang medianya itu ya harus melalui majelis taklim, melalui tabligh akbar dan sebagainya. Nah, terus apa kata beliau kali ya? Ada solusinya. Apa itu solusinya? solusinya itu adalah keikhlasan orang yang mengajarnya. Nah, jadi kalau kita ikhlas, walaupun hati makanannya itu haram, walaupun hati itu tebal dengan hijab, maka bisa e, apa terhilangkan, tersingkap itu hijabnya itu. Nah, jadi harus karena al Allah. Jadi bukan karena amplop ngajar, bukan karena amplop, bukan karena pujian, semuanya karena Allah. Nah, apa sih tanda-tanda kalau kita melakukan karena Allah? tanda-tanda kita melakukan karena Allah, ketika kita itu melaksanakannya itu kita senang. Kita gembira. Dan kita tidak mengharapkan kepada seorang pun balasan maupun pujian. Nah, itu tanda-tandanya kalau kita melakukan karena Allah SWT. Dan tanda diterimanya karena kita telah melandasinya dengan ikhlas adalah pengaruhnya itu ada, bekasnya itu ada sebab yang tadinya orang itu nggak baik jadi baik yang tadinya orang itu nggak terkoordinir jadi bisa dikoordinir yang tadinya orang itu tidak bisa dikendalikan jadi bisa terkendali nah itu nah, kalau mau cari orang yang semacam itu di zaman sekarang ini sulit tapi kita berusaha semoga kita semuanya termasuk yang semacam itu eh? jadi ingat pertimbangannya seperti Ustaz sebutkan di dalam kitab Ustaz yang terbaru apa ya pertimbangan itu untuk apa kalau kita melakukan untuk orang lain itu apa faedahnya energi hilang uang hilang tindakan kita sia-sia lalu kita dapat apa dapat apa dari orang <laughs> jadi tidak ada dapat apa-apa percuma lebih kita lakukan karena Allah swt eh, mau karena orang karena uang uang itu sudah ditentukan oleh Allah taala lewat dia tidak lewat dia pasti uang yang Allah tentukan kepada kita itu sampai tidak akan kurang sama sekali. Nah, jadi Ingat bahwasanya yang bisa merubah kita itu adalah syariat. Di antara syariat kita, syariat agama ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu karena orang. Kenapa? Pasti nggak ada pengaruhnya. Pasti nggak ada bekasnya. Pasti nggak ada manfaat, manfaatnya. Jadi kalau seumpama seorang itu ikhlas, maka langsung mengucap apa saja pasti akan masuk. Nasihat apa saja masuk, walaupun tidak pasti, walaupun cara ngomongnya itu gagap, walaupun ngomongnya itu terbata-bata, walaupun ngomongnya itu berat, nggak lancar dan sebagainya, tapi kalau karena ikhlas masuk. Pem, ambil satu contoh. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pada waktu anaknya dan putranya baru pulang dari pendidikannya, maka beliau meminta kepadanya untuk memberikan tausiah seperti yang biasa ayahnya berikan. Minta, jadi untuk dibikin bangga gitu maksudnya, bikin bangga orang tuanya. Yang membuktikan bahwasanya dia itu belajar sudah berhasil. Maka beliau atur sudah. Beliau siapkan, materinya disiapkan dengan kata-kata yang indah tersusun rapi. Subhanallah, sudah ribuan orang berkumpul. Ketika uh, Syekh Abdul Jalan itu datang, bersama anaknya. Maka Syekh Utsaimin memulai, ayo kita dengarkan sama-sama ini seputar putraku ini baru datang. Dia akan memberikan tausiah sebagai ganti daripada aku pada malam ini. Ayo sama-sama dengar. Maka dia itu memulai khutbahnya sangat indah, tersusun rapi, sudah dihafalkan beberapa hari. Semuanya itu diaturnya. Ternyata apa? Lama orang ngantuk. Bahkan orang itu sudah nggak sabar karena ingin mendengarkan perkataan ayahnya, maka mereka mengatakan, udah, udah cukup, cukup, sudah. Saya terlalu panjang. Akhirnya, ya sudah, sudah nak, biar aku. Nanti. Nah, akhirnya abahnya bilang gini, semalam ada sebuah kejadian di rumah. Ikan yang sudah kita siapkan untuk makan malam kita, eh, datang kucing, diambil oleh kucing ikan itu maka jadilah malam malam semalam itu kita tidak makan ikan itu karena ikan itu sudah dibawa oleh kucing. Cerita begitu saja langsung semua orang nangis semuanya. <laughs> Heran dia, ngomong mulai tadi berjam-jam dibikin diatur seindah-indah mereka nggak nangis tapi begitu ngomong ayahku ngomong cerita masalah kucing nangis. Akhirnya selesai tanya sama abahnya, katanya ayahnya karena masalahnya itu bukan di dalam omongannya. Tapi masalah itu di dalam yang ngomong itu. Jadi yang ngomong itu harus karena ikhlas karena Allah Ta'ala itu baru itu membawa arti, membawa bekas. Tapi kalau bukan karena Allah SWT walaupun rapi, tertata, tersusun, sudah apa melalui beberapa e, penilaian dan sebagainya tetap tidak akan ada pengaruhnya. Nah, itu itu contohnya. Oleh karena itu jangan pernah kita melakukan sesuatu kecuali karena al Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin salatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa qala al-Iskandari man taraffa'a an qabihil ghair faqad dalla ala karami aslih wa araba an kamali aqlih. Berkata barang siapa yang merasa risih untuk menyebutkan kejelekan orang lain ini menunjukkan akan kemuliaan dan kedermawanan asal mula orang itu dan dia berarti telah mengungkapkan sesuatu akan kesempurnaan akalnya. Jadi seorang yang sempurna akalnya itu dan seseorang yang baik asalnya itu adalah seorang yang tidak mau. Dia risih. Dipaksa pun dia nggak mau untuk mengungkap, menyingkap kebaik kejelekan orang lain dia tidak mau. Nah, itu menunjukkan berarti dia itu adalah seorang yang loman. Memang dari asal mulanya seperti itu, asal usulnya seperti itu. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya akalnya itu sempurna. Kenapa? Segala sesuatu itu dalam permusuhan tidak akan habis. Segala sesuatu itu kalau dilandasi dengan permusuhan tidak akan ada habis-habisnya. Terus akan berlanjut berkesinambungan sampai tidak ada batas waktu tertentu. Karena apa? Pertikaian itu kan asalnya dari api. Api mau dipadamkan dengan, api bisa. Api dengan api tambah jadi. Nah, jadi kalau memadamkan api itu harus dengan air ataupun tanah. Baik gitu. jangan ya? Air itu adalah suatu sifat kesabaran. Tanah itu suatu kerendahan. Jadi harus seperti itu. Baru mati. Nah, jadi kalau air saja tanpa ada campuran dengan tanah, kurang. Tapi kalau campurkan dua-duanya, itu baru bisa mati. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita menyebutkan kejelekan orang lain, kalau ketika orang yang men, yang melakukannya itu kedengaran atau dia mendengar, dia mengetahui bahwa saya kita mengucap kejelekannya, yang terjadi apa? Marah. Fem. Karena setiap orang itu pada dasarnya Allah berikan sebuah sifat pada dirinya itu. Tidak mau dijelekan orang. Maunya dipuji. Direndahin nggak mau. Maunya dimuliakan. Dihinakan nggak mau. Nah, itu manusia sifatnya. Sehingga kalau sudah harga diri kita dicapik-capikkan oleh orang lain, dia nggak terima. Fem. misalnya apa, guru kalian dicaci mau kalian terima? Nah, dia pasti jawab, pasti dia ngotot. Nah, itu sifat manusia yang asal gitu apa kalian kalian sendiri dihinakan di depan orang kalian bisa terima nggak bisa terima itu masih sifat orang jadi kalau dia itu sempurna akalnya dia tidak akan melakukan kenapa dikatakan sempurna akalnya karena sebuah akal yang sempurna itu adalah yang berpikirnya itu secara positif bukan ber, berpikir secara negatif berpikirnya itu dengan jangkauan yang jauh ke depan bukan dengan jangkauan yang pendek ataupun jauh ke belakang. Saya mikir dia. Kalau aku ngomongin orang, faedahnya apa? ada faedahnya. Madorotnya apa? Banyak madorotnya. Kalau sekarang nggak nggak kedengaran. Ini masalahnya kan setiap kita ngomongkan, eh bulan tuh orangnya sedih banget deh, jijikan banget deh, begini begini begini. Yang dengar itu, yang dengar, paham? Otomatis kan dia tahu apa yang diucapkan otomatis dia tahu siapa yang mengucapkan kan di mana dia ucapkan dan sebagainya masuk ke dalam memorinya tergantung berapa orang yang mendengarnya dua orang berarti dua memori tiga orang tiga memori sepuluh orang sepuluh memori seratus orang seratus memori nah sekarang bagaimana cara menghapuskan memori itu Hah? bagaimana cara menghapuskan Bagaimana caranya supaya kalian itu terhapuskan? Tidak pernah saya mempunyai kenangan berada di pondok Darul Dakwah Sanlat. Bisa. Bisa. Bisa kalau gila bisa. <laughs> Tapi kalau cuma sekedar pingsan nggak bisa. Memang orang mau digilakan dulu. Hah? Satu orang yang dengar, wah gimana dong caranya biar hilang ya, biar gak ingat lagi ya. Bikin gila. Satu orang mau dibikin gila. Mau nanggung berapa tahun dia itu di neraka. Dipentung dulu kepalanya biar gila gitu. Atau gimana? Itu loh mikir. Orang yang cerdas seperti itu mikirnya. Kemudian, kalau kita berbicara tidak baik tentang orang lain itu. Ya kan? Orang lain sudah mendengar. Suatu waktu, iya sekarang kita masih jaga. Ini orang baik, kita nggak mau nyampein. Ini juga orangnya baik, kita nggak mau nyampein. Nanti dia tersakiti hatinya. Suatu waktu, bisa jadi. Dia itu lagi kesel sama orang itu. Itu tahu nggak? Dulu, kamu itu disebut gini-gini-gini. lah. suatu waktu keluar, pasti. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kenapa kita kurang akalnya? Nggak mikir. Makanya ini seorang raja itu mengatakan kalau dia itu orang yang baik, asal mulanya itu baik, maka tidak akan berkata dengan kata yang buruk kepada orang lain. Ya. Jadi walaupun dipaksa, walaupun dipaksa. Nah, jadi banyak orang itu yang melakukan segala macam kesalahan itu karena apa? Karena kebodohan. Baik, seperti sekarang. Kenapa sekarang ini dikatakan zaman fitnah? Ayo nah, ya coba. Kenapa sekarang dikatakan zaman fitnah? Akhir zaman itu adalah akhir zaman fitnah. Eh, kenapa? Nah, karena fitnah itu adalah sesuatu yang membuat kita itu menjadi terlena karenanya. Fitnah itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita salah jalannya. Fitnah itu yang menjadikan kita akhirnya menyesal karenanya. Nah itu itu adalah fitnah. Betul ya? Menyesal, salah jalannya, dan lain sebagainya. Itu kan apa? Nggak tahu. Coba dia tahu, dia nggak bakal melakukan. Kalau orang habis jatuh karena tersungkur. Kalau tersungkur, kepala masuk. Pem. Apa namanya itu? Kalau dalam bahasa bahasa Jawanya itu nyungsep. <laughs> Bahasanya nyungsep. Pernah ngerasa nyungsep enggak? Pernah. Ah, sakit enggak? Enggak ada orang kan yang begitu nyungsep setelah selesai Alhamdulillah nyungsep ada gitu? Nah, pas ada, alhamdulillah gitu. Besok nyungsep, nyungsep, alhamdulillah, nyungsep ya Allah, nyungsepkan lagi aku ya Allah gitu. Ada begitu? Nah, itulah. Kenapa dia menyungsep? Karena kesalahan. Jangan mikir dulu. Dia terlalu ceroboh. Pep terlalu cepat. Pep dia nggak lihat-lihat. Malam hari nggak ketahuan, akhirnya dia nyungsep. Nah, kenapa? Nggak ada. Kalau pikirannya itu sempurna, kalau akalnya itu sehat, nggak mungkin ada orang yang mau menyungsepkan diri itu nggak ada. Ada yang kamu mau menyungsepkan diri sehingga badannya mukanya jadi apa? Bengkak-bengkak ada yang mau? Nggak ada kan? Nah berarti apa? Orang itu yang biasanya nyungsep itu karena apa? Kesalahan, kebodohan, ketidaktahuan, kecerobohan, dan sebagainya. Semua itu fitnah itu namanya. Itu Itulah fitnah. Nah, kenapa sih Nabi itu sampai 124 ribu, Rasulnya 315. Kenapa? Tidak cukup satu aja, cukup aja satu Nabi Adam sampai akhir kiamat Nabi Adam satunya. Nabi apa? Nabinya cuma satu. Kenapa? Harus ada Nabi, mati Nabi, satu lagi Nabi. Fem. Habis syariatnya satu lagi Nabi. Terus begitu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa harus ada semacam itu? Ayo, kenapa? Karena yang namanya seseorang itu ketika ditinggal oleh nabinya maka berkurang keimanannya. Karena apa? Mereka tidak belajar lagi. Mereka tidak dekat lagi pada sumber pengetahuan itu yaitu Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lainnya itu. Tambah jauh, tambah jauh daripada kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan semua itu. Jadi sebab utamanya kenapa harus ada nabi? Karena kebodohan sudah mulai merata. Kalau sudah kebodohan merata, kebodohan itu adalah paling besarnya fitnah. Jadi fitnah sesungguhnya yang terjadi di dunia ini adalah kebodohan. Nah, jadi kalau tanya, bagaimana caranya saat supaya kita itu tidak terfitnah? Belajar. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam fitnah? Belajar. Nggak bakal terjerumus ke dalam fitnah. Nah, sekarang kalian tahu, begitu datang sini, pacaran hukumnya apa? Oh tahu ya, Alhamdulillah. Berarti aman dari fitnah. Kalian akan aman dari fitnah pacaran. Baik. Chattingan itu hukumnya apa? Lihat dulu siapa lawannya. Ya kan? Kalau lawan jenis dan sebagainya nggak bagus. Dan kebanyakan kalau sudah chattingan lewat Facebook dan sebagainya, nggak baik. Bukan usah katakan berarti boleh. Nggak baik, lebih baik jangan. Ya, karena kebanyakan kalau sudah masuk situ, dia terfitnah. Nah, itu artinya terfitnah. Gitu. Coba dia tahu akibatnya. Dia tahu apa yang terjadi pada banyak orang yang terfitnah karenanya. Dia tak akan melakukannya. Berarti apa? Kebodohannya. Nah, gitu. Nah, cuma orang sekarang ini banyak yang bodoh tapi menteri. Namanya jahil murakkab itu namanya. Itu bilang bodoh menteri, sudah bodoh menteri. <laughs> Kayak oh, enggak, aku ini orang terdidik, seorang yang e, terdidik. Ya nggak mungkin aku akan terjerumus ke dalamnya padahal dia itu sudah terjerumus. Em, nah, jadi sebetulnya kenapa semua itu terjadi itu karena kebodohan kita. Kalau kita tahu tidak mungkin. Makanya kan Man arafa nafsah, arafa robbah. Kalau seumpama seorang itu tahu dengan dirinya, pasti dia tahu dengan Tuhannya. Barang siapa yang tahu dengan Tuhannya, tak mungkin dia akan bermaksiat kepadanya. Kenapa orang bayar maksiat? Nggak tahu. Kewajiban kita apa? Memberitahu kepada mereka. Itulah tugasnya siapa? Para na, nabi. Ah, makanya untuk itu nabi ada. Jadi nabi itu apa sih? Fem, inna istu. Nah, kalau nggak tahu diam aja. Innama bu'istu mu'allima. Aku ini diutus hanya karena apa? Mengajar. Jadi Nabi Adam untuk mengajar anak-anaknya. Nabi Sis juga begitu. Nabi Nuh seperti itu. Jadi mengajarkan. Ada yang mau terima pengajarannya, ada yang tidak mau. Itu dakwah. jadi kalau kita itu mau mengentaskan diri daripada segala macam fitnah, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengentaskan diri dari kebodohan kebodohan, pasti kita akan jauh daripada kemaksiatan dan fitnah. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita ini termasuk yang melanjutkan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan ajarannya, melaksanakan syariatnya, dan menyebarkannya kepada seluruh umatnya. Ala hadin yakunatin salih wa alam al Insya InsyaAllah kita bikin hataman besok malam aja. Jadi Jumat kalian sudah boleh pulang. Eh, nanti besok malam kita bikin hataman. Jadi ada salah satu daripada sanlat yang mewakili untuk memberikan sebuah kesan dan pesan di sini. Eh, nah, jadi pilih yang paling pintar atau yang paling bodoh. Gitu. Nah, hanya berani. Tapi yang ngomong pasti diberkati oleh Allah Taala. jadi silahkan siapa yang mau maju sekalian untuk uh, apa berani menampilkan diri untuk kebaikan sebagai tanda mewakili mereka semuanya apa yang akan